Allah jadikan di tengah-tengah mereka musim-musim kebaikan. Allah Subhanahu wa taala syariatkan di tengah-tengah mereka amalan-amalan ketaatan. Dan ini adalah karunia yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah dan insyaallah taala tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan dimaklumi bahwa di sepuluh pertama bulan Dzulhijjah terdapat keutamaan dan kebaikan yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah di dalamnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha merahmati hamba-hambanya. Karena itu kewajiban kita adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan mensyukuri nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kehidupan berlalu tanpa henti terus berputar di tengah manusia. Harusnya kita mengambil pelajaran di dalamnya, bersiap dan berbekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu Allahu al-laila wan nahar. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan malam dan siang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran, renungan bagi orang-orang yang memiliki pandangan mata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan kepada kita berbagai macam kekuasaannya. Hari-hari kehidupan datang bersilih ganti. Pada hari ini kadang seorang bergembira, di hari esoknya dia bersedih. Dia melihat di hari-hari kehidupan manusia, warna-warna kehidupan yang berubah-ubah. Hari ini ada yang sehat, di hari esok ada yang sakit, Hari ini ada yang hidup, di hari esok ada yang meninggal. Dan kita menyaksikan seluruh hal ini dalam kehidupan. Karena itu, hendaknya hari-hari yang berlalu, waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan sebagai musim-musim kebaikan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan kita gunakan nikmat dan anugerah tersebut sebagai kesyukuran terhadapnya. Sebagai kesyukuran terhadapnya. Tapi banyak manusia lalai dari hal yang seperti ini. Ibarat sekelompok musafir yang berada di atas perahu. Mereka hendak melakukan perjalanan ke negeri kekal abadi. Harusnya mereka berbekal untuk perjalanannya. Tapi orang-orang yang di atas perahu ini hanya sekadar cerita-cerita. Nongkrong di pinggir perahu. Melihat terbuai dengan keindahan laut. Atau waliyadzubillah kadang melakukan hal-hal yang justru akan membahayakannya di dalam perjalanan. Perahunya terus berjalan tanpa henti. Mengantarnya kepada negeri yang merupakan tempat tinggalnya yang abadi. Maka harusnya dia berpikir untuk mempersiapkan bekal, bersegera kepada hal yang membawanya kepada ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. 10 hari Dhul Hijjah adalah hari-hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala telah memujinya di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan keutamannya di dalam berbagai hadisnya. Allah mengingatkan wal fajri walayalin ashur demi al fajr dan demi malam yang sepuluh disebutkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari bahwa sepakat para ulama bahwa malam yang sepuluh yang dimaksud adalah malam Dzulhijjah dan selainnya menyebutkan bahawa ini adalah pendapat kebanyakan para ulama ahli tafsir dan malam yang dimaksud malam bersama harinya malam bersama harinya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sepuluh malam ini menunjukkan keagungannya dan kebesarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum fi ayyamin ma'lumat." Agar supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan supaya mereka berzikir mengingat Allah terhadap rezeki yang mereka yang Allah berikan kepada mereka fi ayyamin ma'lumat pada hari-hari yang telah dimaklumi. Dan hari-hari yang telah dimaklumi ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya sebagai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan keutamaannya di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر تلال هاري هاري يا عملا عملا صالح دي هاري هري ترسبوت لبي دي چنتاي على الله سبحانه وتعالى ملبيه سپنو هاري برتامة di bulan دول خجة para sahabat bertanya يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله sahabat bertanya يا رسول الله Tidak ada amalan yang lebih afdal di 10 hari, yang lebih afdal dari amalan di 10 hari itu. Bahkan lebih afdal dari jihad fi sabilillah sekalipun. Maka beliau bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa ahlihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak pula jihad fi sabil lebih afdal darinya. Kecuali seorang lelaki yang keluar dengan hartanya dan dengan jiwanya dia korbankan segalanya dan tidak kembali lagi. Dia mati syahid. Barulah jihad di sini lebih afdal daripada hari-hari beramal di hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Dan ini hadis yang agung, dasar kaidah yang menjelaskan tentang keagungan dan pahala yang berlipat ganda di belakang amalan-amalan salih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu Abdurrahman Ibn Mul An-Nahdi rahimahullah ta'ala beliau berkata bahwa para salaf mereka mengagungkan tiga sepuluh sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah dan sepuluh hari pertama di bulan Muharram karena di dalam musim-musim agung ini terdapat kebaikan yang sangat besar bagi seorang hamba. Dan hadith Ibn Abbas yang saya bacakan tadi adalah nas tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amalan-amalan salih di sepuluh hari pertama bulan Hijjah dilipat gandakan lebih afdal dan lebih utama di atas seluruh hari-hari lainnya dan frasa al-amal salih amalan salih di dalam hadith mencakup segala bentuk amalan salih Apakah amalan-amalan salih tersebut diterangkan secara terperinci di dalam hadis Nabi dilakukan di bulan Dzulhijjah seperti berpuasa, seperti menyembelih kurban, bertahlil, bertahmid, bertakbir, ataupun amalan-amalan salih yang tidak diterangkan khusus, namun dia tercakup kapan diamalkan maka dilipat gandakan pahalanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Apakah itu berupa membaca Al-Qur'an, menyambung silaturahmi, bersedekah dan selainnya dari amalan-amalan salih yang hendaknya dijaga dan dipelihara oleh seorang hamba. Dan para ulama silam pendapat tentang yang mana yang lebih afdal, yang mana yang lebih utama antara sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan dan sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagian para ulama ada yang mengkompromikan bahwa dari sisi malamnya sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan lebih afdal. Dan dari sisi siangnya sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah lebih afdal. Iya, karena pada keduanya ada keutamaan dari pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ibn Al-Qayyim dan selainnya. Ada pula Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala beliau menganggap bahwa keutamaan 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah lebih utama daripada seluruhnya dari siangnya maupun malamnya karena memang hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaannya berlaku mutlak apalagi telah datang hadith-hadith yang lain yang memuat keutamaan yang beraneka ragam pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Bagaimana tidak? Di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan agung yang tidak pernah terkumpul di hari-hari lainnya. Tidak pernah berkumpul di hari-hari lainnya. Ada hari Arafah, ada hari-hari pelaksanaan haji, ada syariat penyembelihan, ada hari nahar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam hadits Abdullah bin Qurab, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya, "A'zamul ayyami 'inda Allah yaumun nahr, thumma yawmul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari Al-Qar, yaitu hari ketika orang menetap di Mina, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Disebut sebagai a'zamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka apa yang disebut oleh Ibnu Rajab dari keutamaan mutlak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di atas lainnya ini adalah pendapat yang memiliki sisi kekuatan. Karena itu mari kita manfaatkan hari-hari yang berharga tersebut dengan amalan-amalan yang disyariatkan. Dari amalan yang disyariatkan di hari-hari itu diterangkan di dalam hadis Ummu Salama atau sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Ashura wa saat min Dzulhijjah. Pada hari Ashura beliau berpuasa yaitu tanggal 10 Muharram dan 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi beliau berpuasa dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Karena tanggal 10 adalah hari Idul Adha dan hari ini disepakati oleh para ulama tentang keharaman puasa di hari tersebut. Maka disyariatkan puasa dari tanggal 1 Dhul Hijjah hingga tanggal 9. Apalagi di tanggal 9-nya itu adalah hari yang paling agungnya disebut dengan nama hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Yukaffiru sanata al-madhiyah wal baqiyah." Bahwa puasa di hari Arafah menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang tersisa. Di tahun yang tersisa. Kemudian dari amalan yang disyariatkan di hari-hari Idul fitri ini adalah seorang memperbanyak takbir, membaca Allahu Akbar, membaca tahlil, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir dan membaca tahmid, memuji Allah dan mengagungkannya. dia membaca subhanallah walhamdulillah dan selainnya dari kalimat-kalimat zikir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala telah syah di dalam hadith Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin a'zamu ولا أحب إلى الله من هذه الأيام العشر al فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد تلا ada هري hari yang lebih dan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Karena itu perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir dan perbanyaklah tahmid memuji Allah di hari-hari tersebut. Iya. Dan telah syah dari sejumlah as-salaf dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan selainnya bahwa mereka di hari-hari pertama Dzulhijjah mereka telah bertakbir. Bahkan sebagian dari sahabat masuk ke pasar-pasar dan mereka bertakbir dan manusia mengikuti takbir mereka. Manusia mengikuti takbir mereka karena memang itu adalah hari-hari yang disyariatkan padanya untuk bertakbir. Dan takbir ini dua macam, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Ada takbir yang sifatnya mutlak dibaca kapan saja di mana saja. Bermula dari hari yang pertama pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan takbir yang kedua adalah takbir muqayyad terikat dengan waktu-waktu sholat, Disyariatkan selepas waktu-waktu sholat untuk bertakbir di belakang setiap waktu sholat Dan ini berlaku mulai tanggal 9 Dzulhijjah atau mulai berlaku di subuh hari Arafah dan berakhir di akhir ayamut tashrik. Di akhir hari-hari tashrik yaitu di tanggal 13 Dzulhijjah. Karena Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda ayamut tashrik ayamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara ibadah agung yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini adalah berkurban, menyembelih hewan ternak yang telah diterangkan ketentuan dan syarat-syaratnya di dalam syariat kita guna mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang sebesar-besarnya di dalam hal tersebut. Iya. Kemudian sebagaimana umumnya, kegiatan seorang muslim di hari-hari yang agung, apalagi dia adalah hari-hari yang dibesarkan, di bulan Ramadan dia gunakan seluruh waktunya dengan hal yang baik, maka demikian pula di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Hendaknya dia manfaatkan dia memperbanyak dikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, Kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia. Diagungkan hari-hari tersebut. Dia jaga dirinya dari dosa dan maksiat. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang tercela. Dia mengkhususkan hari-hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari-hari yang apabila seorang melaluinya tanpa amalan, sungguh kerugian yang sangat besar yang akan dia dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua umur yang panjang di atas ketaatan kepadanya dan di dalam menjemput amalan-amalan salih di musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di dalamnya sebagai kebaikan bagi seorang hamba. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas alim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sebuah etika yang hendaknya dipelihara dan dijaga oleh siapa yang ingin menegakkan ibadah, berkurban, berudhiyah di bulan Dhul Hijjah. Beliau bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dhul Hijjah, fala ya'khudanna ahadukum من بشره وأظفاره شيئا فلا يأخذن من, شعر من شعره وأظفاره apabila salah seorang dari kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah maka jangan sekali-sekali dia menyentuh rambut dan kuku-kukunya di dalam lafaz yang lain idza dakhalatil ashr fala yamassa ahadukum min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila 10 hari pertama bulan Dzulhijjah telah masuk, maka janganlah salah seorang dari kalian menyentuh rambut dan kulitnya sama sekali. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang ingin berkorban idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhhi Apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, dia punya niat untuk berkurban, sekadar niat keinginan untuk berkurban, maka begitu masuk di awal Dhul Hijjah, tidak boleh dia menyentuh, memotong kukunya, memotong rambutnya, atau kalau ada kulitnya yang melepuh, dia cabut kulitnya, tidak diperbolehkan hal tersebut baginya. Dan hadis ini sifatnya larangan dan dasar dari larangan bermana pengharaman. Bermana pengharaman. Dan pengharaman ini berlaku hingga seorang telah menyembelih hewan kurbannya. Telah menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia memiliki banyak hewan kurban, anggaplah misalnya dia berkurban dua ekor kambing atau tiga ekor. Sekadar dia sembelih yang pertama, maka itu telah mencukupi menjatuhkan telah menggugurkan larangan sebab dia telah menyembelih. Iya. Dan yang terkait dengan larangan ini adalah siapa yang berkorban, bukan orang yang diwakilkan kepadanya. Bukan orang yang diwakilkan, tapi orang yang berkorban itu langsung. Dan hadis ini adalah hadis yang agung. Terdapat di dalamnya peringatan yang mengingatkan bagi seorang hamba apa yang harus dia lakukan saat dia ingin berkurban? Ini hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ibadah-ibadah yang agung yang berada di dalamnya perlu renungan dan harus dicermati, dihayati akan kandungan-kandungan ibadah di dalamnya. Mana-mana ubudiyah ya Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalamnya agar seorang mengambil manfaat, mengambil bekal untuknya di dalam kehidupannya. Dan hendaknya setiap hamba meninggalkan sifat mengundur-undur, terlalu panjang angan-angan, dan meninggalkan hal-hal yang melalaikannya dari jalan yang mengantarnya kepada negeri akhirat, mengantar kepada sorga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas kelurusan agama dan mengokohkan kita semua di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memelihara kita semua di atas kebaikan dan menguatkan kita semua di atas keislaman di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya.